Bismillahirrahmanirrahim Sambil menunggu fotokopian Barakallahu Akan dibahas kita lanjutkan Kesalahan yang selanjutnya Yaitu kesalahan yang keenam Kesalahan yang keenam Yaitu Membebani suami dengan banyak tuntutan irhaqu zauji bi kasrati talabat irhaqu zauji bi kasrati talabat yaitu membebani suami dengan banyak tuntutan ayah lihatal kiram rahimani wa rahimakumullah sebagian istri dari istri-istri kaum muslimin melakukan kesalahan yaitu membebani suaminya dengan banyak tuntutan tanpa melihat kondisi keuangan suami. Sebagian istri dari istri istri-istri kaum muslimin yaitu melakukan kesalahan dengan banyak menuntut suaminya membebani su suaminya dengan banyak tuntutan tanpa melihat kondisi keuangan suami maka seyogianya sudah seyogianya seorang istri tidak membebani atau tidak membebankan kepada suaminya di luar kemampuannya tidak menghamburkan uang suaminya tidak membebankan dengan banyak menuntut atau meminta perkara-perkara yang tidak darurat atau mendesak bukan kebutuhan primer ini seharusnya yang dilakukan oleh sebagian atau oleh istri-istri kaum muslimin yaitu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya membeli atau barakallahu fikum na'am membeli sesuatu yang memang dibutuhkan sesuatu yang memang kebutuhan primer dan kebutuhan mendesak dan tidak membebani suaminya dengan berbagai macam tuntutan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya kata Rasulullah Ungduru ila man asfala minkum wala tangduru ila man fawqakum. Lihatlah kepada orang yang berada di bawah darimu dalam urusan dunia dan janganlah kalian melihat kepada orang yang berada di atasmu. Ini bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan dunia. Maka seorang istri janganlah yang ada di benaknya bagaimana tuntutan, bagaimana permintaan, Bagaimana apa yang dia inginkan selalu dipenuhi suaminya tanpa melihat maslahat dan mudaratnya, tanpa melihat kondisi keuangan suaminya, tanpa melihat mana yang harus diprioritaskan dan mana yang harus diakhirkan, tanpa melihat apakah hal ini sudah dibutuhkan atau belum. Itu seharusnya yang dilakukan oleh seorang istri bijak dalam mengurus rumah tangga di antaranya dalam masalah ini Jangan menuntut sesuatu yang memang tidak dia butuhkan. Hanya sekedar tidak ingin eh, terlihat bahwasanya dia tertinggal dari umahat yang lain atau hanya sekedar ngikuti saja umahat yang lain mempunyai tab dia ikut beli tab menuntut suaminya beli tab adalah harganya Barakalofikum fikum 2 juta setengah sekian ah, dan kebutuhannya apa umahat pakai tab dan dan contoh yang lainnya maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ungduru ila man asfala minkum wa la tangduru ila man fawqakum." Perhatikanlah kata Rasulullah, lihatlah orang yang berada Naam orang yang berada di bawah kamu, di bawah kalian, wala tangduru dan janganlah engkau melihat ila man huwa fawqakum, orang yang berada di atas kalian dalam perkara dunia. Al Imam Ibnu Jarir rahimahullah mengatakan tentang hadis ini. Hada hadisun jami'un li anwa'i minal khair. Kata beliau, hadis ini mengumpulkan macam-macam kebaikan. Li'annal insana Kata beliau, dikarenakan sesungguhnya seorang manusia Dikarenakan sesungguhnya seorang manusia ro'aman man fudila alaihi fid dunya talabat nafsuhu mithla dhalik Dikarenakan seorang manusia apabila dia melihat orang yang lebih utama dalam perkara dunia talabat nafsuhu ila dhalik maka jiwanya menuntut untuk seperti apa yang dia lihat umahat yang lain Masya Allah pegang tab atau barakal mempunyai tas ketika taklim mahalan maka melihat ada umahat atau ada seorang istri yang melihat selalu di atas orang yang berada di atasnya maka jiwa ini ketika melihat orang yang berada di atasnya tertuntut untuk seperti orang yang dia lihat li'annal in wastas wastas garama indahu wastas garama indahu min ni'matillah dan merasa kecil dengan apa-apa dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada dirinya. Akibat yang kedua, setelah jiwa ini tertuntut untuk seperti apa yang dia lihat dari kenikmatan dunia yang berada di atasnya yang dimiliki oleh orang lain. Lalu yang kedua dampak jelek yang kedua wastagara wastasgara wastasgara ma indahu min ni'matillah. Dia merasa kecil dengan apa yang ada di sisinya dari nikmat-nikmat Allah merasa ih si fulana masalah ya sekarang naik motor kajian naik motor bagus atau masalah ya merasa sehingga ketika dia melihat dirinya kok saya seperti ini terus rumahnya sempit berantakan konek motor motornya seringnya mogok misalnya merasa kecil dengan apa yang ada dia yang dengan apa yang ada dirinya Kemudian yang ketiga waharasa ala ijdiyadi waharasa alal ijdiya ijdiyadi liyal haqab bidzalika. Kemudian dia bersemangat untuk menambah apa yang ada pada dirinya sehingga seperti apa yang dia lihat. Ya kalau istrinya yang Masya Allah mempunyai kemampuan sehingga menghasilkan uang kemudian bisa membeli apa yang dia inginkan Halo, dia bersemangat untuk menambah apa yang dia lihat kemudian menuntut suaminya padahal suaminya sudah banting tulang peras keringat, berangkat pagi pulang malam siang kehujanan malam eh, kehujanan siang kepanasan malam kehujanan kemudian suami setelah itu masih dituntut dengan tuntutan agar seperti tetangganya atau, atau agar seperti apa yang dia lihat gimana rasanya jadi suami Naam Lalu kata al-Imam au yuqarribah atau yang minimal kalau bisa kalau tidak bisa sama dengan orang tersebut minimal mendekatilah. Kalau yang dia lihat mobilnya Avanza, ya minimal dia mobilnya carry. Kalau yang dilihat mobilnya Alphard, nah minimal kalau yang dilihat bawa tab yang edisi baru yang 4 juta setengah minimal dia sama-sama tab Samsung yang eh, dia apa yang keluaran baru harganya 4 juta setengah minimal dia 2 juta setengah minimal mendekatinya lalu kata al-imam Ibnu Jair rahimahullah ada huwal mawjudu fi ghalibin nas perhatikan kata ini kata al-imam ini ada huwal mawjudu fi ghalibin nas kata beliau hal yang seperti ini terdapat pada keumuman manusia keinginan ah, hal yang seperti ini terdapat pada keumuman manusia Lalu bagaimana dengan seorang wanita yang akalnya memang lemah? Yang gampang terpengaruh. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau melanjutkan kata Al-Imam Ibnu Jarir, "Wa amma idan nadhara fi umuri dunya ila man huwa dunahu fiha." Adapun bagi seseorang yang melihat dalam perkara dunia orang yang berada di bawahnya zaharat lahu ni'matullahi ta'ala alaih maka Allah akan maka lihat maka tertampaklah kenikmatan Allah yang begitu besar kepada dirinya ketika dia melihat orang yang dunianya berada jauh di bawahnya atau berada di bawahnya maka akan tampaklah kenikmatan-kenikmatan yang begitu besar yang Allah berikan kepada dirinya iya ya alhamdulillah anda masih punya suami Alhamdulillah masih ada kendaraan Alhamdulillah masih ada yang nganter Alhamdulillah masih ada yang dimakan Alhamdulillah ada yang masih tempat bertenduh Alhamdulillah masih punya anak-anak yang bisa menjadi barang penyejuk jiwa menyenangkan pandangan dan seterusnya Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah yang terucap dan yang diyakini dalam hatinya ketika dia melihat orang yang berada di bawah dirinya dari perkara dunia Fasakara fasyakarolah fasyakaroha fasyakaroha kemudian muncul dari dirinya karena melihat kenikmatan yang begitu banyak yang Allah berikan kepada dirinya fasyakaroha maka dia mensyukuri nikmat-nikmat Allah tersebut Watawal doa dan muncul ketawaduan wa fihil khaira dan dia melakukan perbuatan-perbuatan baik itu ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah namun sangat disayangkan sebagian istri-istri kaum muslimin melakukan kesalahan ini yaitu barakallahu fikum membebani suami irhaku zauji bikasrati talabat membebani suami dengan e, dengan banyak tuntutan maka hadis ini semoga menjadi pengingat untuk kita semua terkhusus bagi para istri agar tidak terjatuh kepada kesalahan yang kelima ini atau yang keenam yang keenam ini yaitu unzuru ilaman man asfala minkum wala huwa fawqakum lihatlah kepada orang yang berada di bawah darimu dalam urusan dunia dan janganlah kalian melihat orang yang berada di atas di atasmu dalam urusan dunia ayalihwatal kiram rahimani wa rahimakumullah Lalu kesalahan yang selanjutnya, kesalahan yang ketujuh, an-nusuzu ala zauji yaitu berbuat nusuz kepada suami. An-nusuz huwa irtifa, yaitu nusuz adalah al-irtifa. Wal mar'atu nasizu hiya al-murtafi'ah ala zauji ala zaujiha seorang wanita yang nusuz yaitu seorang wanita yang mengangkat dirinya di atas suaminya al mukhalifatu li amrihi menyelisihi perintahnya al kharijatu an taatihi keluar dari ketaatan suaminya allati lam tarda bil manzilati allati wada'aha Allahu fiha seorang wanita yang tidak reda dengan kedudukan yang Allah ya Allah berikan kepada dirinya falam tusal falam tusallim liqawamatir liqawamatir rajuli alaiha dan tidak menerima dengan kepemimpinan seorang laki-laki, seorang suami atas dirinya. Ini nusus, yaitu menyelisihi perintah suaminya tidak taat kepada suaminya, tidak ridho dengan kedudukan yang Allah berikan kepada dirinya yaitu sebagai seorang istri yang dipimpin oleh seorang suami dan barakallahu fikum tidak menerima dengan kepemimpinan seorang suami terhadap dirinya. Ini nusuz. Naam, nusuz nusuzi suwarun kathiratun yajma'uha ma'siyatu zauj. Bahwasanya nusuz mempunyai banyak bentuk dan terkumpul yaitu padanya naam e, padanya maksiatu zaud yaitu bermaksiat kepada seorang suami di antara bentuk-bentuk nusuz atau sebelum itu bahwasannya seorang istri yang melakukan nusuz pembangkangan dan kedurhakaan kepada suaminya dia telah melakukan perbuatan dosa besar datang dalam banyak dalil bahwasanya seorang istri yang melakukan nusuz terdapat atau mendapat ancaman yang luar biasa kerasnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kata Rasulullah Isnani la tujawizu salatuhuma ru'usahuma ab abdun abikun min mawalihi hatta yarji'a ilaihim." wa mra'atun asad zaujaha hatta tarji'a dua orang yang tidak lewat salat mereka dari kepala mereka dua orang yang tidak lewat salat mereka dari kepala mereka tidak diterima salatnya abdun abikun min mawalihi hatta yarji'a ilaihim seorang budak yang lari dari tuannya dari majikannya sampai dia kembali ini yang pertama seorang budak yang lari dari majikannya sampai dia kembali wa mara'atun asad zaujaha hatta tarji'a dan seorang istri yang bermaksiat kepada suaminya sampai dia kembali ini dua orang yang sholatnya tidak sampai melewati kepala mereka maka barakallahu fikum di antaranya ada seorang istri yang berbuat maksiat kedurhakaan kepada suaminya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani Al-Hakim dan dihasankan oleh Syalbani rahimahullah. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "La tu'dhi imra'atan, la tu'dhi imra'atan zawjaha fi dunya illa qalat zawjatuhu zawjatuhu minal minal minal huril in la tu'dhihi." qatalakillah fa innama huwa indaka dakhilun yusiku an yufariqaki ilaina kata Rasulullah tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia kecuali berkata istrinya dari kalangan bidadari janganlah engkau menyakitinya semoga Allah membunuhmu membinasakanmu sesungguhnya dia di sisimu adalah sebagai tamu hampir-hampir saja dia berpisah denganmu dan kembali kepada kita. Luar biasa. Ini ancaman yang luar biasa bagi seorang istri yang melakukan nusuz, pembangkangan, kedurhakaan, ketidaktaatan kepada suaminya. Bahwasanya hal itu adalah perbuatan dosa besar. Hadis yang disahihkan Ais Albani itu menjadi dalil bahwasanya perbuatan nusuz, perbuatan yang Allah dan Rasulnya memberikan ancaman yang dahsyat bagi seorang istri yang melakukannya dan ayo kiram rahimani wa rahimakumullah bahwasanya nusuz mempunyai banyak bentuknya dan yang paling berbahaya atau paling paling sering terjadi di antaranya yang pertama Anda sebutkan di sini al imtina'u ala zauji al-imtina'u ala zawji idza da'a al firas wa hadha min a'dhamin nusuz yang pertama adalah keengganan seorang istri untuk memenuhi ajakan suami apabila diajak ke kan, ke ranjang wa hadha min a'dhamin nusuz dan ini adalah sebesar-besar nusuz yaitu ketidakmauan, keengganan untuk memenuhi ajakan suaminya untuk melakukan hubungan suami istri. Ini yang pertama, bentuk dari nusuz yang pertama. Lalu yang kedua, khianatu hali zauji fi nafsiha. Wadzalika min khianatu hali zauji fi nafsiha, yaitu perbuatan khianat istri kepada suaminya yaitu dengan menjalin hubungan dengan laki-laki asing menjalin hubungan dengan laki-laki asing. Ini pun bentuk dari bentuk nusuz. Lalu yang ketiga, di antara bentuk nusuz adalah Naam idkhalu man la yarda idkhalu man la yarda zawju idkhaluhu ila baitihi sawa'un bi khudurihi aw ghaibatihi yaitu memasukkan orang yang tidak ridho. yaitu memasukkan seorang yang tidak diridhoi oleh suami untuk masuk ke rumahnya baik dengan adanya suami ataupun tidak adanya suami ini pun bentuk dari bentuk nusus yaitu seorang istri memasukkan seseorang yang tidak diridhoi oleh suaminya untuk masuk ke rumahnya baik dengan adanya suami ketika suami sedang ada di rumahnya ataupun ketika tidak ada maka ini bentuk dari nusuz lalu yang keempat taksiruha fi hitmatihi fi khidmatihi yaitu taksiruha fi khidmat fi khidmatihi melalaikan dari melayani suaminya melalaikan dari melayani suaminya di antara bentuk dari bentuk nusus lalu yang kelima tala'ubuha fi amwalihi wa sarfuha fi ghairi ma'ruf yaitu bermain-main dengan harta suaminya mengeluarkan dengan perkara-perkara atau membelanjakan mengeluarkannya bukan pada perkara-perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang baik. Lalu di antara bentuk nusus yang lain, idza'uhu bisai'il qaul wa sabbuhu yaitu menyakiti suaminya dengan perkataan yang jelek, mencelanya atau mengumpatnya. Ini berbentuk dari bentuk nusus. Lalu yang selanjutnya di antara bentuk nusus adalah khurujuha min baitihi bi ghairi yaitu Barakallahu fikum keluarnya seorang istri dari rumahnya tanpa seizin suaminya. Ini pun bentuk dari bentuk nusus. Lalu yang selanjutnya di antara bentuk nusus ifsa'uha li sirrihi wa hatakaha li sitrih yaitu menyebarkan rahasia suaminya dan menurunkan tirai naam tirai yang menutupi aib atau rahasia suaminya ini diantara bentuk-bentuk nusuz yang bentuknya sangat banyak dan ini sebagiannya saja. Berkata Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah kata beliau makna nusuz maksiatu zauji fi ma faradallahu alaihi min ta'atih alaiha min ta'atih min ta'atih makna nusuz adalah maksiat seorang istri kepada suaminya di mana Allah mewajibkan seorang istri untuk taat kepada suaminya ma'khudun minan nusuji wa huwa al-irtifa diambil dari kata nusuz yaitu al-irtifa yaitu mengangkat mengangkat Naam karena seorang wanita yang berbuat nusuz mengangkat dirinya lebih tinggi di hadapan suaminya sehingga menyelisih perintah suaminya sehingga tidak mentaati suaminya sehingga tidak ridho dengan apa yang Allah tetapkan Allah yang tetapkan tentang Allah tetapkan dirinya di pada kedudukan tertentu yaitu sebagai seorang istri yang di bawah kepemimpinan suami atau menggugat kepemimpinan suaminya sehingga dia tidak taat kepada suaminya ini pengertian dari nusuz ayyalihwatal kiram rahimani wa rahimakumullah seharusnya seorang istri yang lurus, seorang istri yang baik agamanya, barakallahu fikum harus senantiasa taat kepada suaminya dalam perkara yang ma'ruf. Senantiasa berusaha mencari ridho suaminya. Senantiasa berusaha memberikan yang terbaik untuk suaminya dengan harapan apa yang dia lakukan dengan harapan kesabaran yang dia sabar di atasnya Kesabar di atas melayani suaminya, sabar di atas ketaatan kepada suaminya, sabar di atas memenuhi kebutuhan suaminya dengan harapan itu semua menjadi sebab dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Harusnya seharusnya seperti inilah yang dilakukan seorang istri dari istri istri kaum muslimin, apalagi dia adalah seorang ummahat dari ummahat salafiyin. Seharusnya dia mengingat-ingat sebuah hadis yang menceritakan atau sebuah hadis barakallahu fikum yang menjelaskan tentang kedudukan yang agung seorang suami di sisi istrinya sebagaimana dalam sebuah hadis lau kuntu amiran ahadan an yasjuda an yasjuda li ahadin la amartu zaujata an tasjuda li zaujiha seandainya kalau seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain niscaya aku akan memerintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya dalam sebuah hadis di mana suatu ketika Naam seorang ummahat suatu ketika seorang ummahat dari kalangan sahabiah yaitu bibinya Husain bin mihson ditanya kepada Rasulullah ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzati zauji ant apakah engkau sudah mempunyai suami kemudian Bibiknya Mihs, bibiknya Husain bin Mihsan berkata, "Qalat na'am, benar. Saya sudah mempunyai suami." Qala kaifa antilah? Bagaimana hubunganmu dengan suamimu atau bagaimana apa yang kau perbuat dengan suamimu? Qalat, maka berkata salah seorang ummahat dari kalangan sahabiah ini, "Ma'aluhu illa ma ajaztu anhu." Aku selalu melayani suamiku kecuali apa yang aku tidak mampu memenuhinya atau berbuatnya memenuhinya Qala kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Fangduri aina anti minhu fa inna ma huwa jannatuki wa naruki." Perhatikanlah kata Rasulullah, "Aina anti minhu?" Di mana engkau? Di mana kedudukanmu atau hubunganmu di sisi suamimu fa innama huwa jannatuki dirikanakan suamimu adalah surgamu wa naruki dan nerakamu Naam ayal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah wahai para umahat wahai para istri-istri kaum muslimin memang berat memang berat selalu berusaha untuk mencari ridho suami selalu berusaha mentaati suami selalu berusaha untuk sabar melayani suami di tengah-tengah rasa lelahnya di tengah-tengah kesibukannya di tengah-tengah tanggung jawabnya, di tengah-tengah kesempitan hidupnya, di tengah-tengah problema yang dihadapi, memang berat. Dia harus mengurus anaknya tanpa melalaikan suaminya. Dia harus memperhatikan suaminya di sisi anaknya, di sisinya ada anak-anak yang harus juga diperhatikan. Dia harus berusaha untuk memasak, memasak atau melayani suaminya, menyiapkan kebutuhan suaminya. Di sisi lain, dia mempunyai kewajiban yang harus dia tunaikan juga. Memang berat, namun Barakallahu fikum. Kalau hal ini semua dihadapi dengan kesabaran, demi kesabaran sampai kalian bertemu kepada Allah, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balasannya adalah jannah. Balasannya adalah surga Allah dalam sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza salatil mar'atu khamsaha wa shamat sahraha wa ata'at wa hafidat farzaha wa ata'at zawjaha kila laha Qila laha udhulil jannata. Qila laha udhulil jannata min ayyi bil jannati syi'ti. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang wanita salat lima waktu, puasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya maka dikatakan kepada wanita seperti ini dikatakan kepada istri yang seperti ini dikatakan kepada umahat yang seperti ini udhuli jannatal udhulil jannata min ayi abwabil jannati syi'ti masuklah kamu masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki ini balasannya wahai para ahwat wahai para umahat, wahai para istri-istri kaum muslimin wahai para umahat salafiyin surga Allah dengan ketaatan kalian kepada suami kalian, dengan pelayanan kalian kepada suami kalian, dengan kesabaran kalian pada suaminya kepada suami kalian balasannya surga Allah surga Allah Azza wa Jalla itulah yang kalian harapkan itulah yang kalian selalu hadirkan sehingga hati kalian sehingga langkah kalian sehingga kesabaran kalian senantiasa bisa bersabar sampai bertemu Allah dan diharapkan bahwasannya kalian diharapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala atau diharapkan kalian mendapat surga Allah. Wallahu taala alam bisawab insyaallah pada kesempatan selanjutnya kita lanjutkan barakallahu fikum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika